temenku bapak paham bukan pakai mangkok itu maksudnya kalau yang pikiran ngomong ini mangkok dijajan-jajan di ngomong antar-antar itu loh lain taman itu masih umai sederhana yang tanpa pakai cili tapi nang tombol

sampai paku karo beling sedikit dikai kawat berduri dibiur-biuri racun tapi sama nang tonggo medit nang tonggo elek gak kuat blas sampeyan kono maling mlebu sampeyan jenenge 500 percuma tepuk Oh, okay. Islam wong kate besanan iso urung yo gara-gara. Ya apa calon besan dolen itu cegat Bapak, apa sih sama sopor dolan dengan bobo? Eh, aku kate besanan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak sama yang ngayu sama orang lain enggak Iya. suwe dadi ya, kok boku sing kate sampean gak pisanan iku ngono dudu kok kamu pisanan karo Oh, ono wong tunggu iku anake ganteng cuma yang rada edan Yang balik Masya Allah, saya itu ono wong kate nyelip duit kebone bank, iso gagal iki daripada wong. Pegawai bank tempat survei dipetuhi karo to. Mas pegawai bank iya pak apa anu, apa sama kata survei wali ngomong lingkungan ini katanya itu biasa saya tak tak ini teman kenal tak kenal itu tak apa ya apa apa kalau tak ngomong ibu Tapi suai elek nganggur percuma kayak terakhir mau tenang